Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mafa'at kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad karya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalal fauzan asma'ullah. Perhatikan baik-baik syarahnya. Pembahasan kita seputar apa sih kemarin? Seputar Al-Qur'an kalamullah makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Siapa musuh bebuyutan Imam Ahmad kemarin? Imam Ahmad dulu diuji dengan fitnah yang dikenal dengan apa? Ayamul mihnah, hari-hari yang penuh dengan fitnah. Fitnah bi khalil Quran. Siapa musuh bebuyutan yang suka ngelapor kepada pemimpin, ngompor eh, ngompor-ngompori pemimpin akhirnya apa? Meletuslah, mencetuslah fitnah bi khalil Quran tadi itu. Siapa musuh tersebut? Siapa? Ahmad. Eh? Musuh Imam Ahmad siapa? Eh, ingat ya? Kalau antum ingat nama antum ingat. Ingat belum? Antum. Wah Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat itu musuh Imam Ahmad bin Hambal. Paham ya? Musuh bebuyutannya Ahmad bin Abi Duat. Paham ya? Nah, ini pemikirannya Jahmiyun, jilid maksudnya benar-benar apa? Jahmi kuat sekali dia. Ahmad bin Abi Duat ini. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah al-Jahmiyah yaqulun. Perhatikan halaman 94 itu. Jahmiyah mereka mengatakan innallaha la yatakallam. Sesungguhnya Allah Taala tidak bicara. Wa inna innama khalaqal kalam fi ghairi Allah musta'an. Kata mereka Allah Taala menciptakan ucapan pada yang lainnya di tempat yang lainnya. Apa? Jadi kata Jahmiyah Allah Taala enggak bicara katanya. Lalu terus bagaimana Al-Qur'an? Allah Taala itu menciptakan kalam kepada yang lainnya. Siapa itu? Jibril. Paham ya? Jadi Allah Taala berbicara, eh, Nah, barakallahu fi kemudian apa? Diambil langsung oleh Jibril. Atau Jibril mengungkapkannya. Adapun kalam itu kalam nafsi, kalam yang ada dalam jiwa katanya. Itu semuanya batil. Karena mereka berdalilkan dengan apa? Kalam nasi itu berdalil dengan ucapan seorang penyair. Penyair yang bisa dikatakan apa? Kalamnya tersebut tidak benar. Innal kalama lafil fuadi. Innama ju'ilal kalamu 'alal fuadi dalila. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya sesungguhnya kalam itu yang ada di dalam jiwa ini. Hanya saja dijadikan kalam itu di dalam jiwa. Nah, barakallahu fikum atau jadikan apa? Kalam tersebut dijadikan diucapkan secara lisan, nah sebagai ungkapan apa yang ada dalam hati katanya. Allah musta'an innal kalama lafil fuadi innama ju'ila lisanu 'alal uh, 'alal fuadi dalila. Paham ya? Nah, artinya apa? Kalam itu yang ada di dalam jiwa ini. Jadi antum diam ini ada kalam dalamnya. Padahal itu menyelisih secara bahasa Arab menyelisih. Apa itu kalam secara bahasa Arab? Nutkun mufhimun. Ingat-ingat. Kalam itu harus nutkun mufhimun ucapan yang bisa memahami atau bisa dipahami atau bisa memahamkan orang lain. Kalau teman diam ini kalam mana? Ya akhirnya antum bicara sudah diam aja. Anak ada bicara antum, mana? Dalam jiwa ini nggak bisa. Kalam nafsu itu nggak ada. Antum kalau diam gini belum bicara. Makanya pendapat yang batil adalah yang mengatakan sholat dengan diam pun sah sholatnya. Karena apa? Karena dia bacanya di dalam hati nggak ada. Allahu Akbar. Diam dia. Ya. Sampai salam diam dia. Ya, eh, akhirnya baca nggak baca, memang dalam hati. nggak diterima. Bacaan itu ya harus apa? Dilafatkan. Eh? Al-kalamu huwa Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i kembali ke nahwu. bener itu. Kalam itu lafaz. Lah kalau dalam hati bukan kalam namanya. Paham ya? Nah, barakallahu harus dilafatkan. Ini pendapat yang sahih ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kalam itu yang ada di dalam jiwa, kalam nasi katanya. Allah Taala nggak bicara katanya. Lah terus bagaimana siapa yang mengungkapkan? Yang mengungkapkan Jibril. Diungkapkan Jibril, disampaikan Rasulullah, gitu loh. Berarti Al-Qur'an kalamullah bukan? Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Al-Qur'an itu makhluk katanya Allah musta'an. Makhluk yang diciptakan yang akhirnya apa? diungkapkan oleh Jibril. Panjang lebar Jahmiyah. Ternyata Jahmiyah dengan Mu'tazilah bersengkongkol bersengkongkol mereka. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa sengkongkolnya? Sama-sama Al-Qur'an makhluk, Allahul musta'an. Kan udah kita nanti kan? Jahmiyah sama Mu'tazilah meyakini apa? Kalau jamiah total, Allah Taala nggak punya nama, nggak punya sifat. Allah Taala nggak punya nama, nggak punya sifat. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Taala punya nama tapi nggak punya sifat. Makanya sifat kalam oleh Mu'tazilah ditiadakan, oleh Jahmiyah ya parah. Sekongkol. Mu'tazilah dan Mu'tazilah apa tadi? Jahmiyah. Kita lihat biar tambah jelas. Imna fi Jibril ini kata mereka. Sesungguhnya Allah Taala menciptakan kalam itu pada yang lainnya, imma pada Jibril, wa imma bin Muhammad, imma pada Muhammad, wa idhafatul kalam ila Allah min idhafatil makhluk ila khaliqih Allahul musta'an. Kata mereka, penyadaran kalam kepada Allah Taala merupakan penyadaran apa? Penyadaran makhluk kepada penciptanya. Penyadaran-penyadaran makhluk kepada penciptanya. Ini kata mereka. Wallahu jalla wa ala yaq jalla wa ala la yusaf indahum bil kalam abada. Allahul musta'an. Dan Allah Ta'ala tidak disifati dan kalam menurut mereka. Selama-lamanya. Allah Ta'ala enggak bicara. Paham ya? Nah, nah terus bagaimana? Kalam nafsi. Kalam nafsi itu ucapan atau ungkapan yang ada di dalam jiwa ini. Enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Tapi bicara. Kata mereka. Kalam. kata Kita katakan bukan kalam. Kalau kalam nafsi bukan kalam. Karena ketika antum diam gini. Ada hurufnya di situ. Ada suaranya? Enggak ada suaranya kan? Eh? ungkapan dalam jiwa ini kan nggak ada suara sampai diucapkan dengan lisan. Paham ya? Nah, nah yang namanya kalam itu harus ada sautun huwa hurufun. Kalamullah azza wajal ucapan Allah taala harus ada saut, atau saut suara dan ada huruf. Amlum, antum baca qul huwallahu ahad, ada hurufnya? Ada suaranya? Ada. Itulah kalamullah azza wajal. Kata mereka ada juga mengatakan itu memang kalamullah tapi enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Tambah parah lagi. Paham ya? Kita lihat lagi. Jangan bingung ini ya. Naam. Kita lihat di sini. Wa innamal ladzi yatakallama makhluqun khalaqallahu kalam fi. Allah musta'an. Hanya saja yang berbicara itu makhluk. Yang Allah telah ciptakan kalam di dalamnya. Jibril makhluk bukan? Makhluk. Kemudian Allah telah ciptakan kalam pada Jibril itu loh. Allahul musta'an. Imam Jibril, Imam Muhammad. Bisa jadi Jibril, bisa jadi Muhammad kata mereka. Hada kalamuhum inilah ucapan mereka. Wa hada aidan madhabul Mu'tazilah. Ini juga ternyata keyakinannya Mu'tazilah. Mu'tazilah siapa pentolannya? Gengnya siapa bosnya ini? Mu'tazilah ini. Paham ya? Ayo am? Antum. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Dia pandai bicara, ngomong luar biasa tapi salah satu cacatnya kekurangan dia tidak bisa mengucapkan huruf apa Muhammad Ridha? Ra. Itu. Wasil bin Al-Ghazzal. Pemimpin apa tadi? Mu'tazilah. Nah, kita lihat di sini dikit lagi. madhhabul Mu'tazilah wal Jahmiyah sawa ini. Maka keyakinan Mu'tazilah Jahmiyah, pendapat Mu'tazilah dan Jahmiyah sawa apa sawa? Sama. Sama apa? Sama Allah Taala tidak bicara. Sama-sama Allah SWT tidak apa? Tidak bicara. Jadi Allah Taala tidak punya sifat kalam kata mereka. Allahul musta'an. Yanfunal kalam anillah. Mereka meniadakan sifat kalam dari Allah Taala. Wa yaqulun dan mereka mengatakan inna kalam Allah makhlukun. Sesungguhnya ucapan Allah Taala itu makhluk. Berarti Al-Qur'an apa? Makhluk menurut versi mereka. Padahal Al-Qur'an yang kita baca itu makhluk atau bukan? Bukan, ingat-ingat. Al-Qur'an maknanya al makruh yang kita baca. Yang kita baca itu kalam siapa? Kalamullah azza Jal. Sekarang kalau antum baca kitab ini ya. Qala Syekh Salah Fauzan, yang antum baca itu ucapan siapa? Syekh Salah Fauzan antum hanya menyampaikan. Menyampaikan siapa? Menyampaikan kalamnya Syekh Salah Fauzan. Ya enggak? Ketika antum baca Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Yang antum baca itu kalam siapa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Antum hanya membaca dan menyampaikannya. Paham Sehingga ini bantahan yang sangat kuat adalah apa? Pendapat mereka tidak benar. Pendapat mereka tidak benar. Tambah satu lagi, Al-Asy'ariyah, ya Asy'ariyah kelompok sesat Jamaah dari Asy'ari. Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, jamaah Asy'ariyah. Siapa pentolannya nih? Atau mereka menisbahkan kepada siapa? Afan. Mereka menisbahkan kepada siapa? Asy'ariyah ini kata mereka. Antum? Antum? Siapa? Awat? Eh, Antum? Antum? Siapa? Belum? Antum esan Siapa? Ewa eh, Abdul Hasan al ashari Bukan hasim ashari ya. Kalau hasim ashari lain lagi nanti. Eh, hasim ashari siapa hasim ashari Pendiri siapa kata mereka? nakdatul ulama. Kata mereka Allah musta'an. Ini bukan lain lagi ini. Ini Abdul Hasan al shari Mereka nisbahkan kepada Abdul Hasan al shari Padahal beliau sebelum meninggalnya tobat. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Sampai-sampai beliau mengatakan aku tobat. Sebagaimana apa? Aku tobat dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, pemikiran sesat sebagaimana aku melepas jubahku di di atas mimbar ini. Atas makna itu. Jadi beliau melepas jubahnya dalam kondisi apa? Tobat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau sudah tobat dari pemikiran sesat yang dulu pernah beliau yakini. Tapi pengikutnya, pengekornya tetap masih menisbahkan pada beliau. Bukti tobatnya beliau mengarang kita apa? al ibana. Kita al ibana itu buktinya. Faham ya? Kita lihat apa yang diungkapkan Asy'ariyah. Aradu an yajma'u bainal mutanaqidat. Orang-orang Asy'ariyah itu mereka ingin mengumpulkan antara mutanaqidat atau mutanaqidat? Antara perkara-perkara yang berkontradiksi akan dikumpulkan pengennya tanakut kontradiksi faqalu innalil innallaha mausubil bikalamin nafsi faqat ini Allah musta'an kata mereka kata syairah sesungguhnya Allah taala disifati dengan kalam nafsi kalam ucapan yang ada dalam jiwa berdalilkan dan pantun dan itu innal kalama la fil fuadi innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila paham ya sesungguhnya kalam itu yang ada di dalam jiwa katanya hanya saja dijadikan lisan Nah, barakallahu fikum sebagai apa? Sebagai penunjuk yang menampakkan apa yang ada dalam isi hati orang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kata mereka kalam itu asalnya kalam nafsi yang ada dalam hati itu. Adapun yang diucapkan itu hanya sekedar apa? Sekedar tanda alamat, ungkapan hikayat atau sekedar apa? ungkapan, ungkapan ibarah. Paham ya? Ya, dongeng. Itu nanti kelompok kulabiah kalau ngomong asyairah ibarah itu, ibarah. Tapi kalau kulabiyah hikayah, dongeng. Jadi Allah taala Al-Qur'an mendongeng katanya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kalamuhu fi nafsihi faqat. Ucapannya itu ucapan yang ada dalam jiwa saja. Walam yatakallam bi harfin yusma'. Ini bodohnya mereka. Allah taala tidak berbicara dengan huruf yang didengar. Hah? Masa ini kata mereka, Allah taala tidak berbicara dengan huruf yang didengar. Sekarang ketika Allah taala memanggil Nah, barakallahu fiqh Nabi Musa. Eh, atau manggil nabi yang lainnya, mereka dengar gak mereka? Dengar gak? Dengar. Berarti kalau dengar ada suara dan ada hurufnya. Ini tanakutnya mereka di sini, kalam kok gak ada suara, gak ada hurufnya. Coba antum bicara tanpa suara atau huruf bisa gak antum? Eh? Bisa gak antum bicara tanpa suara atau huruf? Bisa gak Irsyad? Tanpa suara tanpa huruf, bisa gak bicara? Mm, gak bisa. Itu pun ada suaranya. Dan itu pun bukan bicara. Paham ya? Kalau diam nih lah huruf bala suara itu nggak ada. Lah huruf bala suara itu nggak ada. Kalau yang bicara pasti ada suara atau pasti ada hurufnya. Cuman suara ada yang pelan, ada yang keras. Tapi ada suaranya. Lah kalau gini bagaimana Ustaz? Misalnya ini. Ini bukan bicara, isyarat namanya. Jangan sampai gagal paham. Bicara itu ya harus lafaz, lafaz. Ingat-ingat, itu penting sekali. Kita tutup yang terakhir wala bisautin yusma, tidak ada suara yang dengar katanya. Enggak ada huruf yang didengar, tidak ada suara yang dengar. Ini tanakut kontradiksi. Oh, kalam berbicara kok enggak ada hurufnya ini bagaimana? Hah? Antum kalau bicara sama orang, lagi orang antum nyuruh bikinkan apa Nescafe misalkan. Tapi diam aja gini. Setelah itu mana <laughs> apanya? Nescafe-nya enggak minta. anak udah bicara tadi, di mana dalam jiwa ya orang enggak paham. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa ma huwa kalamun nafsi u'abbara anhu Jibril inilah. Ini. Jadi nanti kesimpulan ini ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam nafsi, ungkapan jiwa yang diungkapkan atau ucapan dalam jiwa yang diungkapkan oleh Jibril, Jibril yang mengungkapkan katanya. Jibril yang mengungkapkan kata kata mereka. Au abara anhu Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkannya. Nah, ini. Jadi bedanya syairah dan Qulabiyah bedakan kalau Asy'ariyah itu mengatakan Al-Qur'an itu ungkapan, hanya ungkapan, ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala, bukan ucapan Allah Ta'ala. Kalau Qulabiyah mengatakan Al-Qur'an dongeng, cerita, cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang tentang apa? Cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita tentang ucapan Allah taala. Kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an ibarah an kalamillah, ungkapan tentang ucapan Allah taala, ungkapan aja ya. Nah, mengungkapkan ucapan Allah taala. Bukan Allah taala yang bicara langsung gitu loh. Paham belum? Jibril yang mengungkapkan. Kalamnya mana? Di dalam jiwa. Ini batil. Kalau al qulabiyah tadi mengatakan Al-Qur'an hikayatun an kalimillah. Hanya sekedar dongeng cerita, menceritakan tentang ucapan Allah Taala, bukan Allah Taala yang berucap. Paham ya? Allahul musta'an. Nanti akan kita lihat kebatilannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Assalamualaikum alaihi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil